Ba Musa hafizahullah membuka kalimatnya ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala kemudian selanjutnya beliau berkata segala puji bagi Allah yang telah memudahkan untukku pertemuan ini dengan saudara-saudaraku di Masjid Al-Muhajirin di kota Jakarta, Indonesia pada malam ini kita bertemu di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tema kita dengan seizin Allah seputar kegembiraan-kegembiraan kaum mukminin baik di dunia dan ketika kematian menjelang dan setelah kematian baik ketika di alam kubur ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketika berada di padang hari kiamat dan ketika ia masuk ke dalam surga. Ikhwani fillah yadhunnu al-kathir bal akthar an-nas wa jumhur an-nas أن من استقام وتمسك بالكتاب والسنه وتمسك بالدين الصحيح الصافي النقي أنه يعيش في ضنك وفي هم وغم وحزن وضيق لأنه بعيد عن المحرمات هكذا يظن بعض الناس وهذا الظن خاطئ وسنبين من الكتاب والسنة أدلة على أن المتمسك بالدين يعيش في سعادة وفرح وفي أنس وبهجة فهو في أفراح من الدنيا إلى الآخرة ولا نتكلم عن مسألة إلا ونذكر الدليل من القرآن أو من السنة نعم Kemudian kata beliau, saudara-saudaraku fillah, banyak dari kalangan manusia, bahkan mayoritas manusia, menyangka bahwasanya teguh di atas agama Allah berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas agama yang bersih, yang suci, yang murni. Disangkanya bahwa dirinya akan hidup di dalam kesengsaraan, kecelakaan, kegundahan, kebimbangan, keguncangan karena dia jauh dari perkara-perkara yang diharamkan. Demikianlah yang disangka oleh sebahagian manusia. Ini jelas merupakan kesalahan kami akan menerangkan dari dalil-dalil Alkitab was sunnah bahwasanya orang yang berpegang dengan agama berada di dalam kebahagiaan di dalam kegembiraan di dalam kesenangan dari hidupnya ketika di dunia sampai ke akhirat kelak Dan kita tidaklah akan berbicara melainkan kita mempunyai dalil baik dari Alkitab, Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يقول تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون إذا المؤمن يفرح بفضل الله وبرحمته يفرح بالتوحيد بالسنة بالصلاة بالصيام بالحج بالقرآن بمحمد عليه الصلاة والسلام بفعل الخيرات بترك المنكرات يفرح ويطمئن قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله تطمئن ترتاح بذكر الله بالاستغفار والقرآن ولا ذكر الله أكبر أكبر من كل شيء تطمئن القلوب بذكر الله وتطمئن بالصلاة كان يقول عليه الصلاة والسلام لبلال يا بلال أرحنا بها رواه أبو داود بإسناد صحيح يعني أرحنا بالصلاة ففي الصلاة راحة وأنس وسعادة ويقول عليه الصلاة والسلام من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله سائر الهموم رواه ابن ماجه عن ابن مسعود وحسنه العلامة الألباني كفاه الله سائر الهموم إذا يعيش سعيدا في سعادة وبهجة وفرحة وأنس لأنه جعل الهم هم واحد هم الآخرة يفكر في سكرات الموت يفكر في حسن الخاتمة في سوء الخاتمة يفكر في القبر في البعث في النشور في الصراط في الميزان في الجنة هم الآخرة فقط هموم الدنيا تركها كفاه الله سائر الهموم أخي لو قال لك المحافظ أنا أكفيك كل شيء وأنت تفرغ للعمل الفلاني أو في بيتك تطمئن والله يقول تفرغ لعبادتي ويقول كفاه الله سائر الهموم بالله ما يكون سعيدا ولا فرحا Nah. Kemudian beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya katakanlah dengan keutamaan Allah dan rahmatnya hendaknya hal itulah yang membuat mereka bergembira itu lebih baik dari segala apa yang mereka kumpulkan. Seorang mukmin bergembira dengan keutamaan Allah dan juga rahmatnya. Bergembira dengan tauhid, bergembira dengan sunnah, bergembira dengan amalan salah, bergembira dengan berpuasa, melaksanakan haji, dengan Al-Qur'anul Karim, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergembira dengan amalan-amalan kebaikan dan meninggalkan berbagai kemungkaran-kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pula di dalam Al-Qur'an yang artinya orang-orang yang hati-hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah bukankah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati-hati manusia menjadi tenang. Maka hati-hati manusia akan menjadi tenang, akan merasa nyaman dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beristighfar, dengan Al-Qur'anul Karim. Sungguh zikir kepada Allah itu adalah perkara yang sangat besar. Maka engkau akan merasa tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan melaksanakan as-salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan ya Bilal, berilah kita ketenangan dengan melaksanakan as-salah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Maksudnya bahwa salat itu mendatangkan kegembiraan, kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, barang siapa yang menjadikan segala kepeduliannya menjadi terpusat kepada satu perkara, yaitu kepedulian kepada perkara akhirat maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya dari segala kepentingan-kepentingan yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah maka semua kepedulian dan kepentingan yang lain akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang seperti ini pastilah berada di dalam kebahagiaan, kegembiraan, ketenangan dan ketentraman ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepeduliannya hanya satu perkara, hanya pada satu perkara, yaitu perkara akhirat. Maka dia hanya akan berpikir tentang bagaimana dia akan menghadapi sakaratul maut. Bagaimana ketika dia berada di alam kuburnya, bagaimana ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala Demikian pula dia akan berpikir tentang perkara-perkara akhirat kelak. Maka seluruh kepentingan-kepentingan dunia, ambisi-ambisi kepada dunia akan ditinggalkannya. Orang yang demikian ini niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya dari seluruh kepentingan dan kepedulian yang lain. Kalau seandainya dikatakan kepadamu, wahai saudaraku, aku akan mencukupkanmu dari segala kepentingan. Maka niscaya engkau akan merasa tenang. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada kita untuk kita mengkonsentrasikan diri di dalam beribadah kepadanya. Maka dengan ini niscaya engkau akan menjadi orang yang bergembira dan orang yang bahagia. Wa qala subhanahu wa ta'ala man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min Man 'amila salihan min من ذكر untha wa huwa mu'min فلنحيينه hayatan طيبة Qala Ibn Kathir طيبة min kulli وجه يعني طيبة في الدنيا وطيبة في البرزخ وطيبة يوم القيامة طيبة في بيتك مع أولادك مع أعمالك في كل شيء طيب فلنحيينه حياة طيبة كم تأكيد في هذه الكلمة ذكر بعضهم أكثر من عشرة تأكيد بعد تأكيد قال ابن القيم هذا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين أن من عمل آمن وعمل عملا صالحا أنه يعيش حياة طيبة هذا كلام الله يا ناس يا عباد الله هذا كلام الله أن الذي يعمل الصالحات إيمانه يزداد فإذا ازداد يشعر براحة وفرح وسعادة وإذا نقص الإيمان يشعر بضنك وضيق وهم وغم هذا كلام الله من عمل صالح من من آمن وعمل صالحا من ذكر أو أنثى إيمان زائد عمل صالح يساوي حياة طيبة معادلة إيمان بالله زائد عمل صالح يساوي حياة طيبة سعيدة إخواني في الله النبي عليه الصلاة والسلام بعث ليبدد الأحزان والهموم والغموم يحارب الحزن والهم والغم ولذلك يقول وهو في الغار لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يحارب الحزن وهو في هذا الظرف لا تحزن وكان يستعيد بالله اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن هكذا يقول عليه الصلاة والسلام لأن الهم والحزن من الشيطان إنما النجوى من الشيطان لماذا؟ ليحزن الذين آمنوا الشيطان يحاول يجيب الحزن في صدور المؤمنين والهم والغم والعياذ بالله يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين سمعت شيخ الإسلام يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة المراد بالجنة راحة القلب أنس القلب سعادة القلب انشراح القلب ألم نشرح لك صدرك الله يمتن على نبيه بهذا بانشراح الصدر ألم نشرح لك صدرك شيء عظيم ولذلك موسى يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه الآيات انشراح الصدر في الاستقامة وفي الدين وفي التوحيد Kemudian kata beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman Barang siapa yang beramal dengan amalan yang saleh baik dari kalangan lelaki ataupun wanita dalam keadaan dia beriman niscaya kami akan memberinya kehidupan dengan kehidupan yang baik berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala yaitu kehidupan yang baik dari segala sisinya baik kehidupan yang baik ketika di dunia. Demikian pula kehidupan yang baik ketika di alam barzakh. Demikian pula kehidupan yang baik ketika di hari kiamat kelak. Kehidupan yang baik ketika dia berada di rumahnya, ketika dia berada di tengah anak-anaknya, ketika dia berada di dalam pekerjaannya. Kehidupan yang baik dalam segala urusannya. Sebahagian bahkan sebahagian ulama bahkan menyebutkan bahwa dalam ayat ini ada lebih dari 10 penegasan akan hal tersebut. Maka Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa semua ini mengandung keyakinan, ilmu yakin, wa ainul yakin dan hakul yakin. Maka setiap orang yang beriman dan beramal dengan amalan saleh pastilah akan bertambah kegembiraannya dan kebahagiaannya di dalam kehidupan ini dan di akhirat kelak. Ketika iman itu bertambah, maka kebahagiaan, kegembiraan akan bertambah pula. Dan seperti itu pula ketika iman berkurang, maka dia akan kekurangan kegembiraan dan kebahagiaannya. Iman kemudian ditambah dengan amalan saleh ini akan membuat sebuah kehidupan yang baik yang penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi segala kegundah gulanaan, keguncangan, kebimbangan, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah dikatakan kepadanya ketika beliau dalam keadaan genting di dalam gua Janganlah engkau bersedih sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita Maka beliau alaihi salatu wassalam berbahagia bergembira dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan ketika beliau berlindung dari segala kegundahan, keguncangan, Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kegundahan dan kesedihan. Sebab yang namanya kegundahan, keguncangan dan kesedihan itu datangnya dari syaitan sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an hanya saja bisikan-bisikan itu datangnya dari syaitan untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Dialah syaitan yang memasukkan ke, dalam dada-dada orang yang beriman rasa sedih, keguncangan dan kegundahan Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal tersebut. Di dalam Madarijus Salikin, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menukilkan dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya di dunia ini ada sebuah surga yang bila seseorang tidak mampu masuk ketika di dunia ini ke dalam surga tersebut maka dia tidak akan pernah bisa masuk surga ketika di akhirat kelak. Surga itu adalah ketenangan hati, ketentraman jiwa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Bukankah kami telah menenteramkan jiwamu?" Maka ketenangan jiwa, ketentraman hati adalah sesuatu yang agung Sehingga datang pula doa di dalam Al-Quran. Permintaan, wahai Rabku, lapangkanlah dadaku. Demikian pula dengan firmannya. Apakah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Dia berada di atas cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kelapangan dada tersebut berada di dalam beristiqamah di atas agamanya berada di dalam berpegang kepada agamanya berada di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala إخواني في الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كما في صحيح مسلم فما رأيك بشخص هو في سجن داخل سجن يعني في سجن الدنيا زائد سجن الحكومة كيف يكون الحال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حين دخل في سجن القلعة في دمشق ماذا يفعل أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري ماذا يفعل أعدائي, أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وأكثر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية هو في السجن أو كثير منها كتبه في السجن في السجن تأليف في السجن قرآن في السجن صلاح في السجن أمر معروف سجنوه في القاهرة سجنوه في دمشق حياة ابن تيمية إما جهاد للكفار للتتار أو جهاد في الدعوة أو سجن هذه حياة حتى أنه ما تزوج وهو يجاهد في دين الله فالشاهد أنه يقول ماذا يفعل أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري في جنة وبسعادة مع الله متعلق بالله سبحانه وتعالى كتب ليو وهي صودرة صودرة في الله نبي صلى الله عليه وسلم pernah bersabda Dunia itu adalah penjara orang yang beriman dan surganya orang yang kafir sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Maka seorang yang beriman berada di dalam penjara dunia. Lantas bagaimana pendapatmu? Orang yang berada di dalam penjara penjara di dalam penjara. Yaitu dia berada di dalam penjara dunia dan penjara penguasa. Bagaimana kira-kira keadaannya? Ketika dia berada di dalam penjara yang ada di dalam penjara. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika beliau berada di dalam penjara. Saat beliau ditahan di wilayah Damaskus. Apa yang bisa diperbuat oleh musuh-musuhku terhadapku? Karena sungguhnya surgaku berada di dalam dadaku, di dalam jiwaku, di dalam hatiku. Kalau mereka membunuhku, maka kematianku adalah kematian syahid. Kalau mereka mengusirku, maka pengusiranku itu adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah mayoritas usia beliau, masa hidup beliau berada di dalam penjara. Atau disebutkan oleh Syekh Hafizahullah tulisan-tulisan beliau, kitab-kitab beliau banyak yang beliau tulis ketika beliau berada di dalam penjara. Maka ketika beliau di penjara itu adalah saat di mana beliau menulis, mengarang buku, membaca Al-Qur'an, melaksanakan salat, mengajak kepada yang ma'ruf, melarang daripada yang mungkar. Beliau rahimahullah pernah dipenjara di Kairo, pernah dipenjara di Damaskus. Hidup beliau antara berjihad melawan orang-orang kafir dari kalangan bangsa Mongol dan yang lainnya atau berjihad yang berupa dakwah kepada jalan Allah atau atau beliau berada di dalam penjara. Oleh karena itulah Kenapa beliau rahimahullah meninggal dalam keadaan beliau belum menikah? Sebab beliau hidupnya penuh dengan perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan surgaku berada di dalam di dalam dadaku. Lantas apa yang bisa diperbuat oleh musuh-musuhku kepadaku? Sebab beliau selalu berada di dalam kebahagiaan ketika beliau bersama Allah Subhanahu wa taala dan bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. هذه المرحلة الأولى باختصار شديد فإذا كنت لا تشعر بالفرح ولا بالسعادة فصدق الله وصدق رسوله وأخطأت أنت في الاستقامة إذا كنت ما تشعر بالفرح والسعادة والانشراح في حياتك فصدق الله الذي قال في كتابه أن في هذا الدين وفي التوحيد وفي الاستقامة كل خير وسعادة وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام وأخطأت أنت في الاستقامة لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أنتقل بعد ذلك إلى أفراح المؤمنين عند الموت عند سكرات الموت وعند غمرات الموت ساعة الصفر ساعة الصفر وحالة حين يعلن الإنسان الطوارئ ويدق ناقوس الخطر وجرس الإنذار الآن الرحلة من عالم إلى عالم سينتقل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 كثير هم الذين قالوا ربنا الله وقليل الذين استقاموا لأن الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال الذين قالوا ربنا الله كثير لكن الذين استقاموا على التوحيد وعلى السنة وعلى الهدى قليل قليل لا تخاف ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم يا رب الذين آمنوا وكانوا يتقون كن صالحا تقيا تكن لله وليا لا خوف ولا حزن عند الموت دخلوا على ابن المبارك الإمام الجليل عند سكرات الموت وهو يقرأ لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون عند سكرات الموت وفرحان ودخلوا على عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد العالم الكبير في اللحظة الأخيرة وهو يقرأ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين بعض السلف ضحك عند سكرات الموت كما ذكر ابن حجر وغيره في التراجم يضحك عند سكرات الموت لأنه في الدنيا عاش على الدين المتين فعند الموت أفراح الزوجة تبكي والأبناء يبكوا والجيران والأحباب والأصحاب وأنت في فرح هنيئا للمتمسكين بهذا الدين هنيئا فرح في الدنيا وعند الموت نعم Kemudian kata beliau, ini adalah tahapan yang pertama dengan sangat diringkas, yaitu kegembiraan-kegembiraan ketika ketika dalam kehidupan dunia. Apabila engkau tidak merasakan kegembiraan dan kebahagiaan di dalam kehidupan dunia, maka telah benar Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan engkau yang telah berbuat salah di dalam menjalani keteguhan ketika beragama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika engkau tidak merasakan kegembiraan dan kebahagiaan di dalam hidupmu, Allah Subhanahu wa taala telah benar. Ketika Allah menyatakan bahwasanya kegembiraan dan kebahagiaan itu ber, berada di dalam berpegang kepada agama yang mulia ini. Kegembiraan itu berada di atas tauhid, teguh di atas agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga benar ketika beliau mengatakan hal yang demikian itu. Engkau yang telah salah karena engkau tenggelam di dalam berbagai kedurhakaan-kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpegang kepada agamanya. Demikian pula kata beliau, maka yang selanjutnya adalah kegembiraan-kegembiraan kaum mukminin ketika menghadapi kematiannya. Ketika dia akan berper, akan pergi meninggalkan kehidupan dunia, dia akan berpindah dari alam dunia kepada alam barzakh, dari satu tempat ke tempat yang berikutnya, dari kehidupan dunia kepada alam kubur. Ketika dia berpindah dari alam dunia ke alam kuburnya, Inilah saat-saat terakhir. Saat-saat dia akan meninggalkan kehidupan, menghadapi tahapan kematian, yaitu tahapan ketika ruh telah sampai ke tenggorokannya. Ketika dia akan meninggalkan kehidupan dunia. Bagi orang yang beriman, maka para malaikat akan datang menyaksikannya dengan wajah-wajah yang putih bersih. Mereka membawa kain kafan yang berasal dari surga, membawa wangian-wangian yang berasal dari surga. Hanya dia yang bisa menyaksikannya. Ketika dia melihat kepada malaikat tersebut, maka maka dia akan merasa bergembira dengan keberadaan mereka karena para malaikat itu adalah malaikat-malaikat yang wajahnya putih bersih membawa kafan dari surga dan wewangian dari surga sehingga pada saat itulah pernyataan yang Allah katakan di dalam di dalam firman-Nya Sungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, para malaikat akan turun kepada mereka. Malaikat-malaikat itu akan mengatakan, "Janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih dan bergembiralah kalian dengan surga yang kalian telah dijanjikan dengannya." Kamilah para pelindung-pelindung kalian baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Al-ayat. Para malaikat itu akan datang dan mengatakan, "Jangan engkau merasa takut karena kami bersamamu." Maka engkau tidak perlu takut ketika engkau berada di dalam kuburmu, ketika engkau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketika engkau masuk ke dalam surga, para malaikat itu akan mengatakan, "Jangan engkau takut." Alangkah indahnya kondisi ini. Bayangkan, ketika ada seseorang yang datang kepadamu dari orang yang baik dan mengatakan, "Engkau jangan merasa takut." Maka engkau akan menjadi menjadi tenang. Apalagi ini yang datang adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan menyatakan wahai saudaraku atau wahai saudari saudariku yang muslimah yang melaksanakan salat, yang berhijab, janganlah engkau merasa takut. Janganlah engkau merasa sedih atas anak-anak dan suami yang engkau tinggalkan dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Berkata Ibnu Abdul Bar rahimahullah, banyak orang yang mengatakan bahwa Rob kami adalah Allah. Namun sedikit orang yang mampu istiqamah di atasnya. Karena yang disebutkan di dalam ayat tadi, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah. Banyak orang yang bisa mengucapkan bahwa Rob kami adalah Allah. Tapi sedikit sekali orang yang bisa beristiqamah di atas hal tersebut. Beristiqamah di atas tauhid kepada Allah, beristiqamah di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, beristiqamah di atas petunjuknya hanya dilakukan oleh segelintir dari kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman <clears throat> berfirman Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah maka tidak ada kesedihan dan tidak pula kegundahan, tidak ada rasa takut dan kesedihan pada diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ketika menghadapi kematian tanpa rasa takut dan tanpa kesedihan, merekalah sungguhnya orang-orang yang menjadi wali-wali Allah dan beriman kepadanya. Pernah ketika mereka masuk menemui Abdullah ibnul Mubarak rahimahullahu taala ketika beliau menghadapi kematian beliau. Beliau pada saat itulah membaca limithli hadza falyamalil amilun. Untuk Kondisi yang seperti inilah orang-orang yang beramal itu hendaknya bersemangat untuk melaksanakan amal, yaitu ketika sakaratul maut. Sehingga dia bisa menghadapi sakaratul maut dalam keadaan dia penuh dengan kegembiraan. Ketika mereka masuk menemui Umar bin Abdul Aziz Ketika beliau sedang menghadapi sakaratul maut, beliau membaca, "Itulah kampung akhirat yang kami menjadikannya bagi orang-orang yang tidak tidak menginginkan kecongkakan, kesombongan dan kerusakan di muka bumi dan kesudahan yang baik tentunya bagi orang-orang yang bertakwa." Sebahagian salaf sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah tertawa ketika menghadapi sakaratul maut. Kenapa? Karena dia hidup ketika dia hidup di dunia ini dia beristiqamah di atas agama yang kuat. Maka ketika dia menghadapi kematiannya ada kegembiraan-kegembiraan yang menghampiri dirinya pasangannya menangis, anak-anaknya menangis, orang-orang yang berada di sekitarnya menangis. Namun dia dia sedang dalam keadaan bergembira. Dalam kondisi yang seperti itu, engkau akan bergembira dengan keteguhanmu di atas agama Allah Subhanahu wa taala ketika berada di dalam kehidupan dunia. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang mau berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala baik ketika di dunia dia akan mempunyai berbagai kegembiraan dan demikian pula ketika menghadapi kematian. ثم يسمع النداء يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ويسمع النداء نداء الملك وهو يقول يا أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان في حديث البراء الذي رواه الإمام أحمد وغيره وحسنه الألباني يسمع هذه الكلمات نداء لين كريم من الملك فلا خوف والله عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي حسنه العلام الألباني وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين الله أكبر وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين من خافني في الدنيا أمنته يوم لقائي إلى آخر الحديث أنت خفت في الدنيا كنت تخاف من الزنا من الخمر من الربا من الشرك من البدعة من الباطل من الشر من العقوق تخاف عشت في الدنيا هذه خائف من الله فيقال لك عند الموت لا تخاف لا تخاف لقد خفت في الدنيا وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمرين من هذه اللحظة إلى يوم القيامة ما في خوف أنت في أمن وأمان وفرح إخواني في الله هذه قفزات وإلا كل فقرة منها تحتاج إلى محاضرة مستقلة وهذا يعطي المؤمن بهجة وفرح وأنس وسعادة واستمرار على الطاعة والتمسك بالدين لأنه سيعيش في دنياه في فرح وعند موته في فرح وبعد الموت في فرح وفي قبره في فرح وعند البعث والنشور في فرح وفي العرصات في فرح وفي الجنة في فرح بلاد الأفراح المتمسك بالدين في فرح من هنا إلى هناك لا تظن أن المتمسك بالدين في نكد وهم وغم وضيق كما يتصور بعض الناس وسمعتم الأدلة وسنسمع بإذن الله ما تبقى Kemudian kata beliau, selanjutnya orang-orang yang beriman dan berpegang teguh dengan agamanya. Dia akan mendengarkan seruan ketika menghadapi kematian. Wahai jiwa yang tenang, maka kembalilah kepada Robmu, Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya ketika menghadapi kematian dikatakan pula kepadanya, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah kepada kebahagiaan, kepada kelapangan." kepada keharuman kepada Rabb yang meridhaimu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dan yang selainnya inilah seruan yang mulia seruan dari malaikat sehingga tidak ada rasa takut ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagaimana di dalam hadis qudsi yang dihasankan oleh Syekh Al Albani rahimahullah dan demi kemuliaanku dan keagunganku aku tidak akan mengumpulkan dua rasa takut dan dua rasa aman barang siapa yang takut kepada aku ketika di dunia maka aku akan memberikan kepadanya rasa aman pada hari dia bertemu denganku sampai akhir hadis. Maka apabila engkau takut kepada Allah, engkau takut untuk melakukan perbuatan zina, meminum khamar, engkau takut untuk melakukan perbuatan riba, engkau takut dari melakukan perbuatan bid'ah, melakukan keburukan, kejelekan, yang artinya engkau takut dari Allah ketika dalam kehidupan dunia ini maka akan dikatakan kepadamu ketika engkau menghadap menghadapi kematian engkau jangan takut sungguhnya engkau sudah merasa takut ketika di dunia maka dalam kondisi ini engkau tidak perlu lagi merasa takut maka hilanglah rasa takut pada saat yang seperti ini dan itu akan berlangsung sampai datangnya hari kiamat. Dia berada di dalam rasa aman, ketenangan, ketenteraman, kegembiraan, kebahagiaan. Ini sungguhnya adalah lompatan-lompatan yang disebutkan oleh beliau di dalam ceramah beliau. Artinya beliau meringkas dengan sedemikian ringkas Meskipun sebenarnya pembahasan ini membutuhkan ceramah tersendiri yang lebih luas. Maka semua ini, kata beliau, memberikan seorang mukmin kebahagiaan dan kegembiraan ketika dia berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan bahagia dan gembira ketika dalam kehidupan dunia dan ketika dia menghadapi kematian Demikian pula ketika dia dibangkitkan oleh Allah, ketika dia berada di Arafat yaumil qiyamah, padang-padang hari kiamat dan ketika dia berada di dalam surga. Ini adalah perjalanan ke negeri-negeri yang penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Mulai dari kehidupan dunia sampai kelak kehidupan akhirat yang berada di sana maka sangat salah apa yang disangka oleh kebanyakan manusia bahwa orang yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala berada di dalam kesusahan, kegundahan, keguncangan, kesedihan dan lain sebagainya. Tidak demikian. Dan kita telah menyebutkan dalil-dalilnya, maka kita bisa mendengar yang selebihnya dari itu. المرحلة الثالثة بعد الموت قبل الدفن هل يكون الميت في فرح وسرور بعد الموت وقبل الدفن هل يكون الميت المؤمن الصادق المستقيم على التوحيد والسنة هل يكون في فرح وسرور نعم فقد جاء في صحيح البخاري وعند البخاري أيضا أن وعند عند غير البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الميت واحتمله الرجال على أكتافهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني الله الجنازة تقول هذا محمولة وتصرخ أخرجوني من الدنيا اخرجوني من هذه الدنيا القذرة العفنة خلاص ما عاد أريد الدنيا يقول أسرعوا بي إلى القبر إلى روضة من رياض الجنة قدموني قدموني يعيش فرحا سعيدا في بهجة وأنس وهو محمول إلى المقبرة الناس في بكاء وحزن عليه وهو في سعادة وفي فرح لماذا؟ لأنه كان في الدنيا من الصادقين من المخلصين من المتمسكين بالكتاب والسنة هنيئا لك وهنيئا لك يا أختاه يا صاحبة العفاف والحجاب هنيئا لكم تركت الشرك والبدعة والمعاصي والكبائر والسفور هنيئا لكم معشر الغرباء أفراح حتى بعد الموت قدموني قدموني أسرعوا بي أما الفاجر يقول يا ويلها أين تذهبون بها الفاجر المجرم يقول يا ويلها أين تذهبون بها لا إله إلا الله ويسمع هذا كل المخلوقات إلا الإنس والجن إذا يعيش فرحا حتى بعد الموت وقبل الدفن أفراح المؤمن في أفراح نعم Kemudian yang ketiga yaitu saat setelah kematian dan sebelum dikuburkan. Maka seorang mukmin yang jujur keimanannya dia berada di dalam kegembiraan. Orang yang istiqamah, yang berpegang teguh kepada tauhid, berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah akan merasakan kegembiraan ketika dia telah meninggal dunia dan sebelum dikuburkan? Beliau katakan ya. Datang di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga yang selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa seorang hamba ketika dia meninggal dunia dan dia dipikul di atas pundak-pundak manusia ketika hamba itu adalah hamba yang mempunyai jiwa yang salihah dia akan mengatakan segerakan aku segerakan aku coba perhatikan dalam kondisi dia sedang dipikul di atas pundak-pundak manusia dia berteriak mengatakan segerakan aku, segerakan aku. Segerakan aku, keluarkan aku dari dunia ini. Karena dia tidak lagi menginginkan kehidupan dunia ini. Dia minta untuk disegerakan ke dalam kuburnya yang merupakan salah satu taman dari taman-taman surga Allah. Dia bergembira, dia berbahagia. Dia di dalam ketenangan, dalam keadaan dia sedang dipikul untuk dikuburkan ke dalam kuburnya. Sementara orang lain yang berada di sekitarnya dalam kesedihan. Tapi dirinya berada di dalam kebahagiaan dan kegembiraan. Karena dahulu ketika di dalam kehidupan dunia ini dia adalah orang yang benar, yang jujur keimanannya. Dia termasuk dari orang-orang yang murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang termasuk dari orang-orang yang berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah engkau wahai saudaraku dan wahai saudariku yang selalu menjaga kehormatan diri, menjaga hijab. Berbahagialah bagi orang-orang yang meninggalkan perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan kemaksiatan orang-orang wanita-wanita yang meninggalkan bersolek dan menyingkap auratnya ketika keluar rumah. Berbahagialah orang-orang yang asing karena berpegang kepada agama. Karena di sana ada kegembiraan-kegembiraan yang berlangsung bahkan setelah engkau meninggal dunia. Maka jiwa yang baik, jiwa yang salihah akan mengatakan, segerakan aku, segerakan aku. Namun jiwa yang jahat, seorang yang fajir, justru dia akan mengatakan, alangkah celakanya, kemana kalian akan membawaku pergi? La ilaha illallah. Teriakan ini didengar oleh seluruh makhluk kecuali oleh manusia dan jin. Inilah yang terjadi pada diri seorang mukmin sebelum dia dikuburkan, maka dia akan mengalami kegembiraan-kegembiraan pula. Nah. Ikhwani fillah, jika wada'a al-mu'min fi qabrihi. jika wada'a al-mu'min fi qabrihi. جاءه منكر ونكير وجاءته هذه الأسئلة الثلاثة من ربك وما دينك ومن نبيك يقول شيخنا الشيخ ابن غديان رحمة الله عليه المسؤول هو الميت والسائل هم الملائكة والذي يصحح الإجابة هو الله الذي يصحح هو الله من ربك يقول ربي الله ما دينك ديني الإسلام من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فينادي المنادي من السماء صدق عبدي صدق عبدي هذا الله الملك ما يقول صدق عبدي صح لأنك كنت في الدنيا صح فجاء حتى في القبر صح صدق عبدي أفرشوه من الجنة افتحوا له بابا إلى الجنة يوسع له في قبره مد البصر انتبه كم حاجة الآن أفرشوه من الجنة يفتح له باب إلى الجنة يوسع له القبر مد البصر يأتيه العمل على هيئة رجل جميل جميل المنظر طيب الرائحة فيعيش بفرح حتى أنه يقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين يقول يا ليت, يا ليت قومي يعلمون وفي رواية في مسند الإمام أحمد أنه قال يا ربي ارجعني إلى أهلي حتى أخبرهم بما أنا فيه أريد أرجع إلى أهلي بس أقول لهم أنا سعيد أنا فرحان أنا مبسوط أنا فيقال له نم نوم العروس كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح نم نومة العروس في قبره العروس ليلة الزواج كل الناس يخدموه يحبوه يحتفوا به ينام مرتاح فينام كصلاة ظهر إلى صلاة العصر من وقت النوم إلى يوم البعث والنشور كأنها من صلاة الظهر إلى صلاة العصر هذه الفترة هذا في الحديث الصحيح هذا باختصار شديد Kemudian kata beliau, wahai saudaraku, saudaraku fillah, apabila seorang hamba diletakkan di dalam kuburnya maka datang kepadanya malaikat mungkar dan nakir lantas akan diajukan kepadanya tiga pertanyaan siapakah Rabbmu apakah agamamu dan siapakah nabimu berkata Syekh Berkata Syekh Al-Gudayyan rahimahullahu taala yang ditanya adalah si mayit. Sedangkan yang bertanya adalah malaikat. Namun yang membuat jawabannya menjadi benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia ditanya siapakah Rabbmu? Dia akan menjawab Rabbku adalah Allah. Agamaku ketika dia ditanya apakah agamamu? Maka dia akan menjawab agamaku adalah Islam. Dan siapakah nabimu? Maka dia akan menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas datanglah seruan dari langit hambaku ini telah berbuat benar yang menyeru adalah Allah subhanahu wa ta'ala bukan para malaikat demikianlah ketika engkau berada di alam kuburmu Allah subhanahu wa ta'ala akan membenarkanmu berteriak membenarkanmu ketika engkau saat di dunia adalah orang yang berpegang teguh kepada agamanya. Maka lantas diperintahkanlah untuk dibentangkan permadani dari surga dan dibukakan untuknya pintu menuju surga. Kuburannya akan diperluas sejauh mata memandang. Lantas akan datang amalan baiknya kepadanya dalam bentuk seorang yang sangat tampan, sangat indah dipandang, sangat harum wanginya. Karena dia hidup di dalam kegembiraan. Sehingga dia pun ingin mengatakan sebagaimana yang Allah sebutkan Alangkah baiknya kalau seandainya kaumku mengetahui ketika Robku mengampuni segala dosa-dosaku dan menjadikanku termasuk dari orang-orang yang dimuliakan. Datang dalam sebahagian riwayat, pulangkan aku sehingga aku bisa memberitakan dengan kondisi yang aku alami sekarang. Maksudnya aku dalam keadaan bahagia dan penuh dengan kegembiraan. Maka dikatakan kepadanya, tidurlah. Tidurlah laksana seorang pengantin baru. Sebagaimana ini disebutkan di dalam riwayat Muslim dan Ahmad dengan sanad yang sahih. Dia akan tidur di alam kuburnya seperti seorang pengantin baru yang penuh dengan ketenangan, ketentraman. Orang-orang yang berada di sekitarnya sebagai seorang pengantin baru sangat menyukainya. Artinya dia tidur dalam keadaan penuh kebahagiaan dan kegembiraan, dia tenang dan nyaman. Disebutkan pula dalam riwayat atau hadis yang sahih bahwa tidurnya itu di alam kubur sampai datangnya hari kebangkitan seperti seorang yang tertidur dari salat zuhur sampai asr, salat asr dan hadisnya sahih. وفي يوم القيامة إذا قامت القيامة وتغير الكون وخرج المؤمن من قبره الناس في فزع وفي خوف شديد وهذا المؤمن لا خوف ولا فزع قال تعالى وهم من فزع يومئذ آمنون الناس في فزع وخوف الكون تغير قامت القيامة بعثرت القبور فجرت البحار تشققت السماء وأنت تخرج من قبرك قال الله تعالى عن هذا المؤمن وعن هذه المؤمنة وهم من فزع يومئذ آمنون وقال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون الملائكة معك معك ما زالوا معك لا تخف لا تخف لا هذا يوم القيامة هذا الذي ذكره الله في القرآن هذا الذي تتلقاهم الملائكة تطمنك وانت خائف هذا يوم القيامة إذا حتى في هذه اللحظة الله معك ويرسل الملائكة يطمن أهل الإيمان أهل الإيمان نعم Kemudian kata beliau ketika hari kiamat telah terjadi dan datanglah hari kiamat tersebut dan hamba yang mukmin itu bangkit dari kuburnya. Demikian pula manusia. Maka manusia berada di dalam rasa takut yang sangat dahsyat. Sementara seorang mukmin tidak ada rasa takut dan kengerian pada dirinya pada hari itu. Inilah yang Allah katakan di dalam firman-Nya, dan mereka dan mereka pada hari itu adalah orang-orang yang merasa aman dari rasa takut. Manusia seluruhnya dalam keadaan takut karena hari kiamat telah terjadi. Kuburan-kuburan telah dibongkar dan dibangkitkan para penghuninya. Langit-langit terpecah, bumi telah hancur. Maka Wahai saudaraku yang beriman dan saudariku yang beriman. Allah mengatakan pada waktu itu mereka akan merasa aman dari rasa takut. Ini pula yang Allah katakan di dalam firman-Nya, mereka tidak akan dihinggapi oleh rasa takut yang dahsyat pada hari itu. Para malaikat akan datang kepada mereka dan mengatakan, Inilah hari yang kalian pernah dijanjikan. Hari di mana mereka akan diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dahulu pernah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Para malaikat akan menemuimu dan mengatakan jangan engkau merasa takut. Allah mengutus para malaikatnya untuk menenangkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil arasat. Idza wasal ahli al-iman fil arasat. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سبعة أصناف كما في الصحيحين تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة سبعة أصناف فالناس في كرب وفي عرق وفي هم وفي خوف وأنت تحت الظل مكرم وينادي ربنا كما في الحديث القدسي كما في السنن حسين الألباني أين جيراني أين جيراني أين جيراني قالوا ومن ينبغي أن يجاورك يا رب قال أين عمار المساجد الذين عمروا المساجد حسا ومعنى عمروها بالبنيان وعمروها بالأذان والصلاة والمحاضرة والدرس جيراني ثم تأخذ الكتاب باليمين وتصرخ أمام العالمين أمام الأمة أمام المليارات من البشر من لدن آدم عليه الصلاة والسلام وأنت تقول هاؤم اقرأوا كتابيه الله الله الله إيش من فرح مثل الطفل الصغير إذا نجح يقول لأبيه ولأمه شوفوا أنا ناجح أنا ناجح فرحان وريهم الشهادة عشان يفرحوا معه أنت يوم القيامة تأخذ الكتاب وتقول للناس اقرأوا كتابي ما فيه خمر ولا ربا ولا زنا ولا لواط ولا كذب ولا فساد ولا بدعة ولا شرك ولا ضلال في كتابي صلاة الفجر في كتاب الصلوات في كتاب القرآن بر الوالدين توحيد سنة علم إخلاص الله هاؤم اقرأوا كتابيه تجري قدامنا فرحان فرح عظيم يا الله ما أجمل هذه المواقف العظيمة ثم يستمر بك الفرح إلى الجنة وإذا دخلت الجنة وكان الاستقبال والملائكة, يدخ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار أفراح في الجنة لا تخاف من الموت ولا تخاف من المرض ولا تخاف من الظلم ولا تخاف من الجوع ولا من العطش ولا من الفقر ولا من الجيران ولا من الكفار ولا من الظلمة وهم في الغرفات آمنون أمن أمان الحور العين والولدان المخلدون والزوجات الحسان والبساتين ايش يعني الجنة عد بعد ما عاد يحتاج لها كلام خلاص اسمها بلاد الأفراح لو قرأت كتاب مقدمة بلاد الأفراح لابن القيم كتب هذا للفرقة الناجية والطائفة المنصورة ولأهل الحق وهو إن شاء الله لكل مسلم يتمسك بالتوحيد والسنة أفراح لا تنقطع فبإذن الله تعالى أفراح من هنا إلى بلاد الأفراح الجنة أسأل الله العظيم الكريم أن يجعلني والحاضرين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أن يحشرنا مع هؤلاء ونسأله سبحانه وتعالى الثبات حتى الممات على هذا الدين والله تعالى أعلم وهو أعز وأكرم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kemudian kata beliau, demikian pula ketika kita berada di padang-padang hari kiamat. Kita sampai kepada tahapan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tujuh golongan sebagaimana yang berada dalam riwayat As-Sahihain. Mereka berada di bawah naungan Arsh Ar-Rahman. Tujuh golongan yang disebutkan di dalam riwayat tersebut. Coba perhatikan. Manusia berada dalam keadaan panas terik yang digenangi oleh keringat-keringat mereka. Mereka dalam keadaan takut Sementara engkau wahai orang yang berpegang kepada agamanya, engkau berada di bawah naungan Allah sebagai orang yang dimuliakan. Kemudian Rabb kita Allah Subhanahu wa taala menyerukan di padang hari kiamat tersebut sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang kutsi, di dalam As-Sunan dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah Allah menyatakan menyerukan pada waktu itu mana orang-orang yang menjadi tetanggaku mana orang-orang yang menjadi tetanggaku lantas ditanyakan siapakah orang-orang yang layak untuk menjadi tetanggamu Wahai Rob kami. Kata Allah. Mana orang-orang yang dahulu pernah memakmurkan masjid-masjid. Mereka itu adalah orang-orang yang pernah memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala ketika di dunia. Mereka makmurkan dengan azan, dengan salah, dengan ceramah-ceramah dengan pelajaran-pelajaran sehingga mereka layak untuk menjadi tetangga Allah Subhanahu wa taala. Lantas setelah itu diberikanlah kepada hamba yang beriman dan berpegang teguh kepada agamanya ketika di dunia tadi catatan amalannya. Maka ketika itulah dia berteriak di hadapan segenap alam, di hadapan segenap umat manusia yang berjumlah sekian miliar yang tak terhitung yang mereka berada mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai akhirnya dia berteriak mengatakan ha umuqra'u kitabiyah saksikanlah bacalah oleh kalian catatan amalanku. Kondisinya ini seperti orang yang seperti anak kecil yang sedang bergembira ketika dia menerima catatan rapotnya. Dan dia membanggakannya kepada kedua orang tuanya. Ketika dia berhasil dalam rapotnya tersebut supaya kedua orang tuanya ikut bergembira kepadanya. Nah, demikianlah kondisinya maka engkau nantinya akan mengambil catatanmu dengan dalam keadaan engkau gembira dan bahagia. Engkau mengatakan kepada seluruh manusia, lihatlah kitab catatanku, engkau berbangga dengannya. Bacalah oleh kalian, tidak ada di dalamnya catatan perbuatan zina, tidak ada di dalamnya catatan perbuatan kerusakan, tidak ada di dalamnya catatan perbuatan syirik, tidak ada di dalamnya catatan kesesatan. Yang ada di dalamnya adalah catatan-catatan kebaikan. Catatan-catatan tentang amalan salat, membaca Al-Quran, menegakkan tauhid, catatan tentang amalan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, catatan tentang keikhlasan. Demikianlah hamba itu akan mengatakan, silahkan kalian membaca catatan catatan kitabku, catatan amalanku. Dia dalam kondisi yang sangat gembira. Ya Allah, alangkah indahnya keadaan ini. Kemudian kegembiraan itu akan terus berlangsung sampai ketika dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia masuk ke dalam surga, maka para malaikat menyambutnya. Para malaikat itu mengatakan salamun alaikum, kesejahteraan atas kalian. Kalian masuk ke dalam surga, maka surga itu adalah negeri kesudahan yang terbaik. Para malaikat itu memberinya keamanan untuk tidak takut Di dalam surga kelak engkau tidak akan pernah takut dari kematian. Engkau tidak akan pernah takut dari penyakit. Dan tidak pula dari kezaliman, tidak pula dari rasa haus, tidak pula dari rasa lapar, tidak pula dari kefakiran. Engkau tidak akan pernah lagi merasa takut dari orang-orang kafir, tidak lagi pernah merasa takut dari orang-orang yang akan berbuat kezaliman. Engkau berada di dalam kamar-kamar yang penuh dengan rasa aman disertai oleh para bidadari-bidadari oleh para pelayan-pelayan yang kekal ketika engkau berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah sebagai negeri yang penuh dengan kegembiraan biladul afrah beliau katakan bahwa negeri kegembiraan ini milik Al-Firqatun Najiyah, At-Ta'ifa Al-Mansurah, kelompok yang selamat, kelompok yang ditolong oleh Allah. Dan ini adalah benar. Ini pantas untuk didapatkan oleh setiap muslim yang berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan memperoleh berbagai kegembiraan yang tidak akan pernah terputus mulai dari negeri dunia ini sampai dia ke negeri yang penuh dengan kegembiraan yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijadikan oleh Allah termasuk dari golongan para nabi, para syuhada, para siddiqin dan juga as-salihin karena mereka adalah sebaik-baik teman. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala Semoga Allah memberi kita keteguhan di atas agamanya sampai kita meninggal dunia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.